بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك البطوء والمنوف والرزوح والصلاح الجسد والروح طوبة النسو واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصحي بداننا وصدر لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pertama kata Nabi, wala man farraja makrubi. Orang yang senantiasa menyelamatkan atau membebaskan atau melapangkan daripada kesulitan-kesulitan saudara. Jadi orang yang bebas, bebasin tolong tolong saudara yang lagi yang sedang mendapatkan musibah, kesulitan hidup, ya, maka orang itu nanti di bawah naungan Allah lah. Ya. Jadi kita kalau nolong orang yang lagi susah, makruh mana yang betul-betul lagi menghadapi kesulitan, Siapa namanya itu Abdullah. Siapa? Yang sering disebut itu. Ya, dia mendapat keutamaan tuh. Haji setiap tahun. Karena nolongin janda yang sulit lagi sedang menghadapi kesulitan hidup. Ya. Abdullah Al-Mubarak. Ya. Abdullah Al-Mubarak. Dia dapat keutamaan haji setiap tahun. Orangnya berangkat. Tapi haji dapat tiap tahun. Ya. Cuman bukan itu aja malah dia banyak. Nah, malah dia banyak. Di antaranya itu dalam sejarah kisah yang saya baca itu. Dia pernah menolong seorang janda yang sampai begitu sulitnya hidup makan bangkai. Sehingga dikatakan dalam riwayat yang berbeda bahwa janda itu syarifah ternyata. Syarifah masih ada hubungan tali dengan Rasulullah. Jadi ketika seorang itu senang bantu orang yang sedang menghadapi kesulitan, maka ini orang nanti di dalam perlindungan atau dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang enggak ada lagi perlindungan, naungan, pertolongan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua min ummati daripada umatku. Ya, yang nolong umat Rasul. Wa man ahya sunnati. Yang kedua orang yang menghidupkan sunnahku. Mulai dimatiin ya sunnah dihidupin lagi diamalin lagi sunnah, dikenalin lagi sama orang. Ini sunnah Nabi nih. Ya, hidupin sunnah. Apa yang mulai ditinggalin misalnya nanti. Satu saat orang udah mulai tinggalin yang namanya siwak. Ya, hidupin siwak. Orang mulai ninggalkan yang namanya apa namanya sunnah-sunnah yang lain ya udu-udu terus dia ya, hidupin lagi sunnah bisa dikatakan ajaran sunnah Nabi bisa dikatakan ajaran tuntunan iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waman aksara salat alaiya. Yang ketiga, orang yang memperbanyak membaca selawat kepada Nabi Wasallam Kepadaku. Udah oh, main banyak-banyak kan. Yang kuat seratus seratus, Yang kuat dua ratus dua ratus. Ya makin banyak makin bagus. Makin banyak makin dekat dia sama Rasul. Datang seorang Rasulullah diri nyambut didekatkan oleh Rasulullah melebihi dekatnya dengan Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Abu Bakar, ini Sayyidina Umar. Tapi dia lebih dekat lagi juga. Dan nempel kakinya dengan kaki Rasulullah. Dengkulnya. Lalu orang pada bengong, siapa ini? anak muda biasa biasa aja itu magomi Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar kalah kok itu. ketika itu Rasulullah berkata nggak ada yang sebanyak pemuda ini baca selawat Jadi, itu Rasulullah itu tahu ya. gimana udah mati ya lebih tahu lagi disampaikan karena selawat kita itu doa doa ala Nabi disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW Nabi tahu. Setiap ya, orang baca selawat kepada Nabi, Nabi tahu bukan hanya baca, tapi bapaknya, kakeknya, buyutnya. Sampai begitu. Sembunyi. Anak siapa ini? Anak sepulan. Pulan anak siapa? Anak pulan. Pulan anak siapa itu? Pulan. Sampai begitu. Jadi orang kalau baca selawat kepada Rasulullah itu Nabi waktu disampaikan. Nabi dikasih tahu. Nabi tanya. Ini pulan nih. Kan kita kan jauh, nggak nggak kenal Nabi, nggak ngalamin. Tapi Nabi nanya pertama kali itu orang berselawat itu Pulan, anaknya si Pulan, bin Pulan, bin Pulan, bin Pulan, terus. Ya. Udah besok-besok selawat, udah Nabi singkat itu si Pulan selawat, Nabi tahu sudah. Semakin banyak, ya semakin dekat. Nanti kan semakin sampai namanya orang makin kedengeran namanya makin apa ya nggak begitu mau ustaz sering bergaul kenal dekat eh, ini lah mereka kenal kalau cuma seng seng seng lupa lagi ustaz apa ini Muridnya kan bukan dia doang banyak Jadi wajar kalau lupa kadang-kadang kenal mungkin kenal nama barangkali nabi begitu juga kenal mungkin umatku nih tapi namanya dia siapa nggak baca selawat modal bayang doang kali iya. karena umat Rasulullah kan hurran muhajjadin ya orang bercahaya dia punya muka min asari sujud ya. min asari udu dari bekas uduknya dia itu keluar cahaya jadi Nabi kenal eh, ini umatku tapi namanya perkara belakangan terganti tergantung <coughs> kalau dia sering selawat ya, wahabi wahabi nggak nggak kenal namanya tuh atuh kali ya. modal bayang dong sama selawat enak dia Selawat anti banget. Selawat yang macam-macam juga. gak mau. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam dan dari Nabi juga. Sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu yastaghfiruna lahu ma dama ismi fi zalikal kitab. Kata Nabi siapa orang yang berselawat di dalam kitab Ditulis di kitab dia. Ya, ulama-ulama kalau ngarang hamdalah selawat. Ya. Mukadimahnya itu di hamdalah di selawat, di hamdalah di selawat. Itu selama kitabnya masih ada dan nama selawat itu masih tergantung di situ. Terus malaikat istighfar buat orang itu. Madama ismi fi zalikal kitab. Lam tazalil malaikatu senantiasa malaikat yastaghfiruna lahu mohon ampun kepada Allah buat orang itu madama ismi selama namaku bidzalikal kitab pada itu kitab yang ini pengarang kitab ini, pengarang kitab itu, itu, itu. Kitabnya dibaca orang. Udah mulai rusak dicetak ulang, cetak lagi, cetak lagi. Ribuan tahun. Ribuan tahun gara-gara sekali tulis selawat Nabi di kitabnya tuh Ya, kitab terus awet. Dicetak lagi, cek. Uh, ribuan tahun malaikat mohon ampun buat orang itu. Kita nggak ngarang kitab. Kita nggak ngarang, belum bisa. Cuman boleh tulis di buku. Boleh bikin kumpulan selawat. Ya, bikin kumpulan bukan bikin selawat, kumpulin selawat. Selawat naria kita tulis cakep dua selawat ini ya sepuluh aja deh cetak bagi-bagi orang yang jelas tulisannya kalau bisa pakai artinya oh syukur-syukur tuh selawat eh kumpulan kita laku paling tidak satu aja kita simpen tuh satu aja kita simpen kita awetin tuh satu terserah mau diapain ya biar awet biar nggak dimakan namanya itu ayam kita udah mati nih kitab masih ada tuh tuh kitab masih ada Berarti kan selawat masih ada. Terus, walaupun orang nggak baca kitab itu, selawat itu yang kita tulis terus malaikat istighfar. Gimana orang baca nambah lagi? Ini nggak bicara dibaca atau tidak. Tetapi Rasulullah mengatakan siapa orang yang berselawat kepadaku di dalam kitabnya, mananya nulis, ya, maka senantiasa malaikat mohon ampun kepada orang tadi kepadanya pada ismi selama namaku itu kan selawat sebut Muhammad itu masih ada di situ dikal kita dibaca itu kagak yang penting kitabnya masih ya bukunya tulisannya masih ada nama Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad masih ada begitu terus ini diantara fadilah menulis selawat di mana orang yang nulis Quran Okay. Siapa buyut ini? Rodiatul Adawiyah ya. Iya. Dia tulis Quran. Betul Pak Haji Harun. Pernah dengar enggak? Riwayat tulis Quran. Ke tangan dia. Eh. Oh, tulis. Berarti dia hafal ya. Hafal bukan bunyi doang. Sekalipun dia lihat, coba siapa yang sanggup Quran satu Quran. Siapa yang sanggup coba tulis dari mulai rajin banget. Kenapa kita tahu fadilah? Kalau zikir dia tarik di ke ya, dibikin simpul. Pakai waliyah dia. Nah itu orang yang menulis selawat, orang yang menulis asma Allah, orang yang itu dapat fadilah fadilah. Gara-gara nyelamatin bismillah aja diampunin dosanya. Bismillah, robek, perserak, diselamatin. Gitu. Dapat ampunan Allah. Dosanya udah. tapi Allah ampuni dengan sebab mengagungkan asma Allah. Sebaliknya orang yang sembarangin kali asma Allah, dibuang aja, dinulis bismillah dibuang, di sampah. Dinulis bismillah dibuang aja kayak nggak punya dosa itu nulis Bismillahirrahmanirrahim ah jelek wah ya mesti diakuin dia ya, udah nulis dia mesti agung kalau dia nulis disimpan rapi itu dia dapat fadilah selama eh dapat pahala dan berbagai macam jaminan dari Rasulullah selama Bismillah itu masih tercatat di kertas yang ditulis. Wow ataini an Zainil Abidin annahu gal dan meriwayatkan At-Taimi dari Zainal Abidin annahu bahasanya beliau berkata qala alamatu ahli sunnah kasratu shalah ala Rasulillah kata Ali Zainal Abidin ya. alamatnya cirinya orang yang ahli sunnah sunnah ahli sunnah wal jamaah iya banyak baca selawat kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW. Tandanya ini, udah mau ngaku ada ahli sunnah, ada ahli sunnah, belah selawat tak temen. <laughs> ya, karena tak ada tanda cirinya ahli sunnah wal jamaah. Memang secara umum ahli sunnah wal jamaah sih orang yang percaya Quran tapi pengen percaya juga hadis. Lawanannya inkar sunnah lawannya ahli sunnah itu ingkar sunnah jadi yang pegang Quran hadis nggak mau iya. hadis karangan Nabi Nabi kan manusia juga hadis karangan Nabi itu iya. Nabi kan manusia juga Quran tuh eh, jadi di Quran aja nggak mau hadis itu ingkar sunnah nah ketika seorang itu dia pegang Quran sebagai rujukan dalam segala hal dan hadis juga dipakai maka orang itu namanya ahli sunnah Ya. Makanya wajar si Syiah bilang ahli sunnah, ini bilang saya ahli sunnah. Atau Wahabi ngomong anak ahli sunnah. Ini ya, wajar. Cuman cukup kita pegang ini aja. ahli Zainal Abidin cucunya Rasulullah mengatakan tandanya ahli sunnah itu yang banyak selawat. jadi ya, banyak selawat kepada Rasulullah. وذكر ابن زوزي في سلوة الأحداث dan berkata dan menyebutkan Ibnu al dawzi di Salwatil Ahzan di dalam kitab Salwatil Ahzan anna Adam Alaihi salam lamma ramal kurba min Hawa tatkala Nabi Adam ingin mendekati Siti Hawa pengen jadi istrinya mendekati mana bersetubuh ya tatkala Nabi Adam pengen ya, mendekati atau menggauli Siti Hawa karena udah jadi istri, eh udah diciptakan oleh Allah. Talabat minhul mahar. Siti Hawa minta mahar. Makanya kan jadi dalil. Orang kalau udah nikah hijab kabul, mahar belum bayar, boleh boleh Hah? Oh, boleh ngerapet tuh dah. Ya. Ya. Gak dosa, gak dapat laknat. Bini nolak ajakan suami, kan dilaknat. Tetapi laki yang utang mahar, bini tolak, bini ada emang hak dia nolak. Ya. Bayar dulu. Oh. kalau udah ijab kabul, betul mahar lu ngutang. Syaratnya mahar, tuh mahar syarat buat segala-galanya itu. Kalau belum bahas bayar mahar, tuh bini boleh ya nahan diri deh, enggak, enggak. Tapi lu bayar dulu. Iya. Mendingan utang sama orang, bener ya? Utang sama orang bayar begini, ntar urusan sono. <laughs> Tapi kalau lagi pinter lah, lain, biar ngutang dapat juga lain itu kalau lagi pinter. Maksudnya Hawa waktu mau digauli oleh Nabi Adam, nahan dulu. Dulu minta mahal nih. Allah yang ngajarin. Wagala lalu berkata Nabi Adam, Ya Rob, masa umtiha? Apa yang mesti saya berikan kepada Hawa? Maharnya apa? Kala ya Adam, salli ala subi Muhammadin SAW. Ishrina marrah. Ya Adam, berselawat aja kepada as Sufi, Nama lain dari Nabi Muhammad. Sofiullah. As-Sofi, yakni Muhammadin Dua 20 kali. Bapak Allah lalu Nabi Nabi Adam baca selawat 20 kali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad 20 kali bal jadi ya mahal. Ya. ya ya ya ya baru Siti Hawa ya ya ya. Nah, ini disebut Bapak Ruh namanya. Ya. Ada Kharis. Jadi Nabi Muhammad itu ya, Bapak maknawiyahnya ada Nabi Muhammad itu itu bapak maknawi. Ada. Tapi dia sekaligus jadi anak Khalidi. Kalau maknawi sebelum Nabi Muhammad diciptain, eh sebelum Nabi Muhammad dilahirin udah nama udah ada. Nur. Nurun bauban. Min nurin. Diciptakan dari cahayanya Allah. Dari cahayanya cahaya milik Allah. Cahaya kan makhluk juga. Mana Muhammad Kita kan dari cahaya ini, dari nurnya Allah Subhanahu wa Bukan bagian dari dari dari Allah bukan. Ya orang salah Tuhan hadis doa itu masuk Nabi dari nur Allah tapi Maknanya nur milik Allah. Emang nur siapa yang ciptain? Kalau orang bilang ini baitullah, ini rumah Allah, emang Allah punya rumah. Ya? itu tinggal bukan itu udah jadi istilah kita juga milik Allah semuanya milik Allah bukan bagian dari zat Allah bukan berarti Allah bisa dipecah-pecah dong gitu juzuk namanya musahil oke kan ada orang yang tentang tuh hadis doa eh palsu, bukan itu lagi palsu. Tapi ditinjau dari segi maknanya salah di maknanya itu hadis. Ya. Yeah yang dikala ya Jabir ya yeah. yeah. inna Allah halagal asya'a ah. inna Allah halaga qabla al asya'a nuru nabika Muhammadin Salam salam min nuri kan gitu Allah menciptakan segala sesuatu sebelumnya itu dari dari dari nurnya Nabi Muhammad ya, ciptain nurnya dulu tapi min nuri dari nurnya Allah mana yang dari nurnya Allah nur ciptaan Allah Gitu. Dari nur. Baru Allah ciptain planet, alam semesta, segala macam. Termasuk Nabi Adam. Nabi Adam diciptain dari dari cahayanya. Nah. Makanya waktu ini Arab, waktu disambut itu Nabi Muhammad oleh Nabi Adam, marhaban, selamat datang bapak maknawiku. Ya, selamat datang anak dohirku. ini bapak maknawi. Makanya Nabi Muhammad begitu tawaduknya sama Nabi Adam. Kalau dia kalau dia mau mau sombong, mau sombong, dia boleh berkata begini. Ana sayyidu Adam wala fakhar. Boleh. Boleh kan? Orang apa aja? Sebelum Nabi Adam ciptain, dia duluan nurutnya. Kalau dia mau ngomong ana sayyidu Adam wala fakhar. Boleh, tapi enggak tawadu. Ana sayyidu waladi Adam. Saya penghulunya anak-anak Adam. Kalau dikata saya penghulunya anak-anak Adam, Adam ini masuk gak? Masuk. Karena waladu Adam sama dengan manusia. Saya penghulunya manusia. Maknanya anak sayyidu waladi Adam, itu maknanya saya penghulunya manusia. Berarti manusia Nabi Adam masuk. Itu bahasanya pinter gitu. Jadi tinggi Rasulullah keluarin sabdanya itu. Ya, dikupas itu di dalam satu kitab. Begitu tawaduknya Nabi Muhammad sehingga dia mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Padahal kalau dia ngomong ana sayyidu Adam boleh aja. Emang Nabi Adam di bawah bendera Nabi kita juga. Tapi begitu penghulunya para nabi. Tapi aja dihormatin bapak yang alam dunianya. Jadi jangan coba-coba dan nggak percaya deh yang namanya apa namanya itu. Oh, kok pakai cahaya nabi begitu hadisnya. Nah ini salah satu lagi berita yang kita dapat. Nabi Adam bahkan udah jadi kesepakatan Nabi Adam maharnya selawat. Dari mana dia bisa berselawat? Kalau na na nur Nabi Muhammadnya belum ada. Iya kan? Iya. Berarti udah udah dalam rencana Allah itu sudah ada. Berselawatlah kepada Muhammad. 20 kali. Nabi selawat Allahumma salli ala Muhammad. Dan dia tahu percis bahwa Nabi Muhammad ini bakal lahir nanti di belakang dia. Ya, daripada keturunannya dia juga. Gitu. Tetapi diciptakan nurnya lebih dahulu khalaqtuka li ajli wa khalaqtul aflaka li ajlika falaulaka ma khalaqtu syamsan wala qamaran wala nujuman itu hadis kunci. aku ciptakan engkau ya Muhammad karenaku khalaqtuka li ajli aku ciptakan kau karena aku eh, karena aku dan aku ciptakan seluruh alam semesta karenamu ya. Oh jadi Allah tergantung dong Ya ngambil azal sudah Ya, jangan kita gantungin sifat Allah, jangan kita uh, gantungin irodat Allah. Oh kalau nggak ini Allah nggak jadi dong. Oh kalau nggak ini Allah nggak kuasa dong. Oh kalau nggak begini Allah nggak nggak nggak rosik lagi dong. Jangan sifat Allah jangan digantungin begitu, karena fil azal udah begitu. Ya. Allah ar-razik yang memberikan rezeki kepada makhluknya. Ya. Berarti kalau nggak ada makhluk sifat ar-razik hilang. Hmm. Karena nggak ada makhluk buat apa? Ya? Ar-Razik sia-sia dong maksudnya. Jangan, jangan begitu. Ar-Razik, karena dia maha tahu. Ya. Dalilnya Allah Hak wujud apa adanya dunia. Eh, adanya langit dan berarti kalau nggak ada langit bumi Allah nggak wujud deh ya, gitu. Bego. Retorikanya retorika bego yang begitu. Ada kan orang sok so main retorika tapi saleh. Ya. ya main falsafat. Apa dalilnya wujud? Allah ada. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahum. Oh, berarti kalau nggak ada langit bumi, Allah nggak ada gitu. Kita alukin wujudnya Allah. Allah nggak butuh. Ya. Yeah. Nggak ada makhluk, enggak ada apa tetap wujud kita bahwa tetap nggak perlu. Karena sifatnya Allah apa? Qadir. Qadir. Apa arti qadir? Adanya nggak ada permulaan, mah ada. Kalau hudus adanya setelah tidaknya. Kalau sifat Allah kodit. Tidak ada yang hudus Kalau hasilnya baru hasil perbuatan Allah itu hudus. Ya kita kan hasil ciptaan Allah, hudus. <laughs> Baru. Emang orang pang lahir kaya agak miskin dulu. Hmm. Adanya kaya, ya habis miskin ya. Gak mungkin tuh kaya aja gitu. Hmm. Ya anak bayi masa langsung kaya, miskin dia. Kalau dikaya dia bisa makan sendiri. Dia bisa mesti masih dikasih maknya miskin. Nah. Terus وقال جعب الأحبار أو أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام في بعض ما أوحى إليه يا موسى أتحب ألا ينالك من عطش يوم القيامة من عطش يوم القيامة بولي baca قال إلهي نعم قال Qala الصلاة على محمد Berkata Ka'bul Ahbar. Allah mewahyukan Azza wa Jalla kepada Nabi Musa as pada sebahagian apa yang dia telah wahyukan kepada Nabi Musa. Ya Musa, Hei Musa kata Allah, Atuhibbu an la yanalaka min akshi yaumil kiamah kalau min asyid yaumal kiamah, Kalau min asyid yaumil kiamah. Apakah kamu mau bahwa kamu tidak mendapati haus kehausan pada hari kiamat? Oh, kita yaumul kiamah, yaumul mahsyar, haus. Semuanya kehausan. Ya. Orang matahari jengkal. Ya. Makanya ada katanya riwayat yang mengatakan ini boleh percaya, boleh kagak. Ada mengatakan kaum syar itu dua. Telaga Nabi. Yang satu adanya di ujung sirat di awal. Ya, yang satu ada di sono. Di pengakhirnya. Ya. Boleh percaya, boleh enggak. Tetapi adanya telaga wajib. Adanya telaga wajib dipercaya. Telaga Nabi ada gak nanti di sana? Wajib. Al Kausar wajib dipercayain, wajib diimani. Kalau nggak diimanin kafir. Tapi ada keberadaannya itu dua atau satu, boleh percaya boleh kagak. Nah, di sini ada, di sini. Ada bilang oh enggak, di sini nggak ada, ada sono doang. Oh enggak, di sini ada, di sono ada. Itu boleh yang mana aja yang dipercaya. Tapi adanya Al Kausar wajib. Mau ada di ujung kayak. Ya atau di awal di akhir sirat terserah yang penting wajib percaya akan adanya itu kalau nggak percaya maka kafir bisa orang nggak percaya metelaga nabi karena dia termasuk ya termasuk juga dia sebagian daripada apa namanya uh, keimanan ya. karena di berita yang raib itu ada dalilnya jelasin Inna a'tayna kal kausar ya. dan sebagainya dan sebagainya. Nah orang yang dibangkitin, dikumpulin di padang mahsyar itu orang-orang yang beriman kepada Allah terbagi dua. Ada yang langsung mendapat izin minum dari telaga itu. Setelah diminum dia nggak kausan. Jadi yang katanya habis diminum La yasma'u ba'dahu abada. Gak aus deh, Lama-lama gak aus. Jadi orang proses kehausan di padang mahsyar, ini gak kehausan. Ini umat Rasulullah yang selalu berselawat, yang selalu melaksanakan. Ada yang di, di, di, dihalau. Enggak, kamu akhirnya diizinin juga. Ini umat Nabi yang jarang-jarang ada. Ya. Ada yang dihalau terus-terusan nggak diizinin. Orang kafir, orang fasik. Selama ini hadis ini. Baik yang di sini atau yang sono. Habis diminum di sini dilewat lagi, tek tek tek tek, otomatis panas ini nggak berhasil tuh yang namanya jahanam yang lagi begini nih kan sirot ada di jahanam nggak terasa awal orang udah dilindungi leher sampai di sono minum lagi sampai di situ minum lagi kau usah dua kali minum ada yang mengatakan enggak di sini enggak semuanya usah. Ya kecuali orang yang dikehendaki Allah enggak haus. Di sono baru minum. Nah riwayat yang mengatakan di sini ada, ya. di sini ada, ini memperkuat kisah riwayat hadis yang mengatakan orang mukmin kalau yang yang durhaka, yang sekedar dia diazab, sekedar diazab, sekedar jadi dia lalu dibebasin, nah, itu katanya dikasih minum telaga yang di sini nih, lalu masuk neraka jahanam, semuanya hancur melainkan yang sini kan. Kerongkongan. Karena waktu dia minum telaga ini jatuh kemari kerongkongan ini ya, terus ke perut. Jadi yang lain hancur, yang ini enggak. Ada orang mengatakan biar di dalam neraka sakit, ngerasain sakit, tapi yang enggak dia rasain aus doang. Kita kagak enak juga ya. Fungsinya memang begitu. Wallah alam makanya bilang tadi kalau yang begini boleh percaya boleh itu kan ikhtilaf ada di ya, kita. Cuman nah, jangan jangan kita nggak percayanya terhadap al kausar. Nah sehingga Allah mengatakan ya Musa, maukah kamu saya bahwa kamu tidak merasakan hausnya yaumal kiamah mahsyar. Nabi Musa bilang maaf ilahi Tuhanku. Maaf, mau. Kala Allah berfirman, Fa'aksiris salata ala, ala Muhammadin Perbanyaklah selawat kepada Muhammad Nabi Musa disuruh selawat. Ya. Ini umatnya nggak mau selawat, bangetan. Nabi Musa udah Rasul juga, Nabi juga. Dia berselawat kepada Nabi Muhammad. Disuruh sama Allah berselawat. Kalau mau selamat, nggak nggak ngerasain haus di padang mahsyar. Ya, maka kita hendaklah sebagai umatnya lebih daripada itu. Nanti ada pendapat-pendapat ulama mengatakan seyogianya nggak kurang 300 kali sehari. Ada mengatakan 200, ada mengatakan 500. Kalau aneh ngomong 100. Ya habisnya ukuran kita 10 aja jarang. Oh dia kan kelasnya lahir, tahu murid-muridnya. Ahmad bin Hambal aja orang mau belajar ini, mau belajar. Mau belajar nih Ahmad bin Hambal. Nginep pagi hari ini. Ya, diusir Ahmad. Engkau nggak pantas belajar makruh, diusir. Kenapa? Bener-bener tuh air seember masih utuh sih. Air seember berarti orang malam nggak bangun, nggak utuh. Maknanya gitu. Mau belajar ini mesti bangun malam. mesti sembahyang. Kalau kita kagak, yang bawa duit yang kita ajarin. Cadel tadi. Wallahu a'lam warawana nanti waruya ya anna musrifan makin kesini makin enak terus ya mudah-mudahan bisa kita apa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نمص إن شاء الله تعالى من الأمين برحمة الله وكرامه الفاتحة واهدنا لهداك وجعلنا ممن يسارعون في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وانصاره حسن الله نعم الكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اغننا بالعلم زينا بالحلم واخرجنا بالتقوى جمينا بالعافيه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب